Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa Kita meneruskan bacaan kitab Al-Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Al Asqalani rahimahullah taala. Kita masih di kitab Shalah <clears throat> dan kita insyaallah akan menyelesaikan bab yang ke-15 bab salatul kusuf, bab salat kusuf. Disebutkan pada pertemuan lewat bahwa terjadi gerhana matahari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu hanya sekali Ya, kemudian Nabi hukum sholat dan hukum sholat khusuf ini adalah wajib boleh di rumah <clears throat> ya boleh secara berjamaah kemudian diucapkan asolah jamiah salat berjamaah <clears throat> dan ada khutbah setelahnya dan ini adalah mustahab khutbahnya mustahab disukai kemudian juga tata caranya di situ ada beberapa hadis yang dibawa oleh Ibn Hajar taala bahkan dengan Imam Muslim, tapi dihukum oleh para ulama adalah yang adalah taif karena menyelisih yang lebih sahih. Ada juga ada yang lain yang mengungkat Jadi cuma kita ambil satu hadis saja. Karena kejadian cuma satu. Ketika meninggal anak Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim alaihissalam. Ya, Sehingga dihukumi hadis yang lain do'if karena nggak mungkin kemudian beberapa tata cara sedangkan kejadiannya cuma satu. <clears throat> ya demikian. Bagaimana disebutkan oleh Imam Sunani di sebelum salam? <clears throat> Walakin at-tahqiq anna kulla riwayat hikayah an waqi'ah wahidah. Akan tapi setelah setelah diteliti at-tahqiq sesungguhnya setiap riwayat itu adalah menghikayatkan waqi'ah wahidah, kejadian yang satu. Ia salatu yaitu salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim. Pada hari meninggalnya anak beliau Ibrahim alaihissalam. Ya itu. Jadi semua riwayat ini menerangkan satu keadaan. Walihada awal al-akharun ala i'lal ahadis. Sehingga mengembalikan yang lain para ulama ya kepada i'lal bahwa itu adalah illah berpenyakit. Hadis alati hakat suwar salas yang mengikatkan tiga bentuk yang sudah disebutkan oleh itu. Oleh Ibnu Qayyim berkata ya Ibnu Qayyim rahimahullah kibar imah la yusahihuna ta'addud. Para ulama yang besar-besar tidak membenarkan bermacam-macam bentuk sholat ini. Tidak untuk itu. Ya, Al Imam Ahmad, Al Bukhari, wa Syafi'i Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Syafi'i. yarawnahu golatan meriwayatkan riwayat yang lain sebagai golat salah. Lain benar mana? Sudah kita sebutkan hadis Ibnu Abbas dan Anuma yaitu bagaimana empat rukuk di dalam ya empat ya sudah kita bahas semuanya ya kemudian ya. kemudian berikutnya ya akan disebutkan tentang tata cara bagaimana ketika terjadi gempa bumi demikian juga bagaimana ketika ada angin yang sangat kencang akan dibahas Hadis yang ke di bab ini qala Allah taala, hadis yang ke-475 di buku ini Wa ini Abbas dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu Sebutkan sahih. Sahih sahih tapi perbuatan Ibnu Abbas saja. Paham? Yani istihad beliau radhiyallahu anhu. Tentang masalah ini, yakni ketika ada angin yang sangat kencang sekali. Apa yang dilakukan? Ya. Apakah kemudian bersimpuh sebagaimana disebutkan di sini ataukah diam saja? Dari Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu kalau beliau mengatakan ya sahih ya di sini ya. Tapi ini adalah pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu saja. Kalau mengatakan mahabatir mahabatir rihu, tidaklah bertiup angin kot sedikit pun illa kecuali jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jasa itu bersimpuh. Ya, disebutkan oleh Imam Syafi'i sebelum ini baraka alaihima wa yaqana makhafah. Jadi duduk. Dan dia adalah duduknya orang yang takut La yaf'aluha fil aglab illa al tidak melakukannya secara kebanyakan, kecuali orang yang takut. Bersimbuh atau bersimbuh. Ya seperti seperti seorang sujud di tasawuf awal itu kan. Tasawuf awal duduknya seperti tapi eh telapak diluruskan. Bersimbuh tahu kan? Seperti seorang e, seperti seorang dalam keadaan e, tasawuf itu. Ya, tasawuf yang awal itu. Tapi cuma telapak kakinya diluruskan, bersimbuh. <clears throat> ya demikian. Ini tidaklah yang berkata di sini Ibn Abbas, mahabatau kot ya tidaklah bertiup angin sedikit pun kecuali bersimpuh jasa Nabi SAW. ala rubbatai. Ini beliau duduk bersimpuh SAW alaihi di atas rubbatai. Ya, rubbah itu adalah lututnya. Nah, demikian. Wakala dan mengatakan Allahumma ja'alha rahmatan ya Allah jadikanlah dia ini angin tersebut rahmat wala taj'alha adaban wala taj'alha adaban jangan kau jadikan dia angin tersebut sebagai adab sebagai siksaan ya, Jadi demikian Iya. Jadi di sini Ya, dari hadis tadi yang disebutkan Daif jidan ya, daif jidan. Nah, Jadi dia lemah sekali. Nanti riwayat yang setelah ya maksudnya, maksud ini ketika terjadi gempa. Jadi ini adalah lemah sekali. Hadis ini adalah lemah sekali. Nah, di situ ada rawi. Ya, Imam Syafi'i mengeluarkannya. Ya, Rawahu Syafi'i meriwayatkan Imam Syafi'i. Wa Tabrani dan Imam Tabrani dan sudah sangat terkenal. Imam Syafi'i beliau mensahihkan salah satu rawi. Para ulama yang lain tahu bahwa itu adalah pendusta. Yaitu siapa? Ibrahim bin Abi Yahya. Ini adalah kaza pendusta. Tapi Imam Syafi'i menyangka dia orang yang sikoh. Sehingga riwayat-riwayat yang datang dari Ibrahim bin Abi Yahya mesti disikohkan oleh Imam Syafi'i. Padahal dia kaza pendusta. Dhaif dan nama sekali. Dan orang yang mengetahui sebagai hujah orang yang tidak tahu. Apalagi ada bukti-bukti yang jelas. Ya paham. Jadi ini adalah apa doa jiddan. Ya, yang kita maksudnya ganti setelahnya nanti. Ya, jadi ini adalah doa Karena ada rawi tadi Ibrahim bin Nabi Yahya. Bukan sahih ya di sini bukan sahih ya. Dan bukan bukan berarti ucapan Nabi Abbas tidak. Ini disebutkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi doa sekali lemah sekali. Yaitu jadi diambil pelajaran bagaimana ini karena hadisnya adalah lemah sekali, rawinya adalah kadzab, bisa dikatakan maudhu, palsu ya maka bagaimana maka kita tidak melakukan hal tersebut dan bagi kita cukup dari sini doaib ya tidak bisa jadikan hujah sama sekali cukup apa yang dalam saya muslim bisa ditulis riwayat muslim dari Aisyah radhiallahu anha ya demikian juga yang lainnya yaitu Ubay bin Kaab demikian juga Abu Hurairah radhiallahu anhu Anak Nabi SAW karena yang Nabi SAW belum mengatakan ketika ada angin Allahumma ini as'aluka khairaha. Nah ini jelas. Allahumma ini doa ketika ada angin. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma umirat bihi. Ya Allah, sungguh aku minta kepada Engkau kebaikannya, kebaikan angin tersebut dan kebaikan apa yang diperintahkan dia ya dengannya. Itu. Kita minta kebaikan angin itu dan minta kebaikan apa yang diperintahkan dengannya. Wa udzubika dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah min syarri dari kejelekan angin tersebut Wasyari ma umirat bihi dan kesediakan apa yang diperintahkan ia dengannya. Ini cukup kita dengan ini. Tidak perlu untuk kemudian tadi bersimpuh ya bukan juga doa tadi yang disebutkan. Cukup dalam saya muslim. Doa yang sahih yaitu disebutkan di dalam sumur Salam oleh Imam rumah taala tentang perbedaan rih dan riyah. <clears throat> Kalau rih itu biasanya adab, kalau riyah itu biasanya rahmat. Ya, sudah ada hadis sahih hadis Abu Hurairah radhiyallahu Wa qad warada hadis Abi Hurairah marfu'an arih min rahilah. Rih itu dari rahmat Allah. Ta'ti bi rahmat datang dengan rahmat. Wabil bil adab demikian juga datang dengan adab. Fala tasubbuha jangan kalian mencerca angin. Jangan mencerca angin. Ya jadi dia itu adalah dari rohilah. Dari rohilah ya datang dengan rahmat dan datang dengan adab. Ya demikian. Demikian juga ada riwayat Allahumma ja'alha riyahan wa la taj'alha rihan. Ya Allah jadikan dia riyah jangan jangan engkau jadikan dia itu rihan. Ya, di antara dalilnya adalah dalam Al-Qur'an disebutkan kebanyakannya rih ya itu ada adab. Seperti inna arsalna alaihim rihan sorsoron. Sungguhnya kami mengirimkan atas mereka rihan angin sorsoron yang sangat kencang. Nah, itu. Demikian juga arsalna alaihim riha hakim kami kirimkan kepada mereka itu angin yang menghancurkan ya ada meriah adalah kebaikan warsana arsalna riyah kami kirimkan riyah angin alawaqih untuk menyerbu tanaman supaya dia tumbuh bunganya dan sebagainya wa anau yursilu riyaha mubasyirat sungguh Allah mengirimkan angin memberikan kabar gembira memberikan gembira ya itu ya itu jadi kalau ada angin yang angin yang kencang misalnya cukup doa tadi Allahumma ini as'aluka khairaha wa khairu ma umirat bi wa bika min syarriha wa syarri ma umirat bi. Berikutnya hadis yang ya yang terakhir saya yang terakhir di sini. <clears throat> hadis yang ke-9 anhu ya maksudnya ini tadi. Dan masih dari Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini tadi kita sebutkan ya sahih tetapi itu adalah ucapan Ibnu Abbas saja. Anahu sholat fi zalzalati sita rakaat semuanya beliau sholat ketika terjadi zalzalah gempa bumi enam rakaat wa arba'a sajadat dan empat kali sujud enam rakaat empat sujud ya hampir mirip dengan sholat kusuf tadi ya Wakala dan beliau mengatakan hakada sholatul ayat demikian ini ya sholat ayat ketika ada ayat-ayat tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala kebesaran Allah SWT, gempa bumi dan sebagainya. Berawal Bayhaqi, mereka ini Imam Bayhaqi. Soalnya ini adalah ucapan Abdul bin Abbas, tapi perbuatan beliau, istihad beliau, yaitu. para Syafi'i, Imam Syafi'i pernah menyebutkan an Ali dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Mislahu semisalnya duna akhiri selain akhiri, Akhirnya maksudnya apa? Ini selain dari lafaz hakada sholatul ayat. Ya, ini Ali bin Abi Thalib tidak mengatakan kalimat ini. Ini mana duna Ya, ini seperti tadi ya ini untuk kemudian sholat enam rakaat di dalam empat sujud ya, adapun doib ya. E, maksudnya ini e, yang dia Ali bin Abi Thalib doib ya. Jadi seperti yang dilakukan oleh Ibn Abbas tetapi apa? Tidak ada tambahan hakada sholatul ayat. Riwayat Ali bin Abi Thalib ini bahwa Imam Syafi'i itu adalah mukote karena cuma disebutkan apa? Dzakara Syafi'i. Imam Syafi'i menyebutkan, tidak disebutkan sanatnya. Ini yang dikatakan dengan apa? Balagot sampai kepada kami itu aja. Jadi yang benar bagaimana yang benar ini adalah perbuatan Abdul bin Abbas radhiyallahu saja dan bukan perbuatan Ali bin Abi Thalib. Dan perbuatan sahabat tidak sebagai hujah. Lalu bagaimana? Kalau tadi angin sudah selesai, cukup doa tadi, tidak perlu bersimpuh. Sekarang ketika terjadi gempa bumi bagaimana? Sebagian berpendapat boleh, <clears throat> sebagaimana perbuatan menabas kan itu. Tapi yang benar alam tidak disyariatkan karena Nabi tidak melakukan. Tidak dinugulkan ketika terjadi gempa bumi kemudian melakukan sholat. Ya. Demikian juga untuk kemudian eh, yang lainnya. Ya, tidak tidak disebutkan untuk kemudian sholat sebagaimana disebutkan di sini. Itu insya Allah yang benar. Kemudian dibahas juga oleh para ulama sebagian menyebutkan hadis yang sahih. Ya, disebutkan di Tautiul Hakam, ya, insyaallah sahih itu disebutkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya. Saya ini mensahihkan Sebutkan di tahun Ahkam oleh saya bahasa Allah Ta'ala Kalau Ibn Qayyim berkata Ibn Qayyim Allah Ta'ala At-takhwif inama yakunu bima huwa sabu lishad Yani takut ini terjadi karena ada sebab kejelekan Wal khawf kalzalzalah Dan takut seperti apa? Seperti gempa bumi Warih, demikian juga angin Pakal alaihi sholat wasalam Nabi mengatakan Ya, ini sebar dalam riwayat Imam Tirmidzi. Dan sahihnya, "Idza ra'aitum ayah itu. Apabila kalian melihat ayat, maka sujudlah. Itu. Maka disebutkan dalam uh, riwayat Imam Tirmidzi itu salah seorang dari istri Nabi meninggal dan sujud. Itu. Jadi, insyaallah ini boleh. Ada sahih ya. Ini kalau kalian melihat ayat maka sujudlah seperti gempa bumi ulalam ya yang kita dapati demikian. Maka hendaknya sujud. Ini tadi sudah, sudah kita lihat di Sunan At-Tirmidzi, saya al saya mensahihkan. Apabila kalian melihat ayat, maka sujudlah. Tadulu ala anna sujud syuri'a indar ayat. Ini Ibnu mengatakan ini ya. Dan tadi kita kuatkan dalam Sunan Tirmidzi tadi hadisnya. Dan ini menunjukkan sesungguhnya sujud itu disyariatkan ketika terjadi ayat. Ketika terjadi gempa, sujud boleh. Wala alam demikian. Adapun tadi disebutkan sholat adalah doa semuanya. Ya, wala alam demikian. Di sini kemudian kita irada